ibu-ibu cantik, soleha. Wah. Sehat semua, Bu? Sini biru-biru, warna kesukaan saya. Cantik biru lagi. Sini nggak apa-apa ya, Bu ya? <laughs> Pengajian mana ini? Di mana, Bu? Bogor. Subhanallah, sehat semua ya Bu ya. Tadi lancar ke sini? Alhamdulillah baik, birunya bagus banget deh. Di sini putih merah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat semua Bu? Alhamdulillah. Dari mana ini? Udah jauh-jauh ya, Ciledug, Bogor, tapi sehat semua tetap semangat ya Bu ya. Tadi lancar ke sini? Sudah izin suami? <laughs> itu yang oh, belum. <laughs> iya deh. Baik kita sapa pemirsa dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV One Titian Kobu yang dirahmati, dimuliakan, dicintai Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekali saya cerikirani kembali menjumpai anda di Titian Kolbu dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas tentang pro kontra fatwa. Seperti yang kita ketahui belakangan ini banyak sekali fatwa yang dikeluarkan oleh beberapa ulama. Nah, fatwa ini kadang membuat kita bingung ya Bu ya, dikerjakan atau tidak. Nah, bagaimana solusinya? Kita akan bahas dengan Ustadz Osman Sihab yang lucu dan imut. Assalamualaikum Ustaz. Gak apa-apa ya, ya saya bilang lucu imut ya Ustaz ya. Imut, semut. <laughs> <laughs> Alhamdulillah. Sehat Ustaz. Alhamdulillah tambah bulat. <laughs> iya, saya bilang kemarin saya ke Bandung gitu, saudara-saudara saya bilang, "Ustaz seneng banget ya Ustaz Osman tuh subhanallah memberikan pemahamannya tuh luar biasa." Terima kasih Amin. Takabbalallah. Ya. Amin. Amin. Baik, nah Ustaz Ya, saya tadi di awal sudah bilang bahwa sekarang ini banyak sekali uh, ada fatwa yang ini itu. Nah, pasti Ibu penasaran ya, fatwa itu apa sih Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Fatwa ialah ketentuan sebuah hukum yang ditetapkan oleh mufti. Mufti ialah seseorang yang faqih, mhm. yang mujtahid, mhm. yang diakui keilmuan agamanya untuk mengeluarkan sebuah ketetapan hukum Mm-hmm. Mufti itu mengeluarkan fatwa. Mm-hmm. Fatwa itu mengikat satu masalah mm-hmm. yang ditetapkan oleh mufti. Nah, setiap mufti itu bertanggung jawab besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mufti itu tidak akan keluar memberikan fatwa kecuali dalam hukum-hukum syariah yaitu hukum syariah itu ada lima mm-hmm. satu haram kedua sunnah ketiga wajib keempat itu makruh kelima mubah mm. atau halal atau haram Nah itu ahkamu syariah seperti itu. Hmm. Ya. Tapi kan yang kita tahu Ustaz, apa yang kita lakukan ini kan sebenarnya sudah insya Allah bisa menjadikan salah satu syariat Islam ya Bu yang sudah kita pegang gitu. Hmm. Tapi kenapa sih masih ada gitu fatwa-fatwa yang kadang membingungkan umat sendiri gitu Ustaz? Baik begini, mengapa terjadi fatwa? Hmm. Karena fatwa itu ialah satu ketetapan hukum yang ditetapkan oleh seorang mufti atau hmm. para ulama-ulama hmm. yang dicari hukumnya dari Al-Quran, kemudian sunnah Nabi, hmm. kemudian ijma ulama, kemudian analogi atau kias atau akal. Nah, ketika tidak diberikan, ketika tidak di, di, di, dicontohkan dalam Al-Quran, misalnya, uh, dahulu tidak ada zakat tentang maaf sapi karena di Arab tidak ada sapi. Mhm. Dahulu tidak ada beras. Bagaimana? Mhm. Nah, itu kan harus ada ijtihad. Iya, iya. Maka mujtahid itu mhm. mengeluarkan fatwa. Maka fatwanya itu dia mujtahid adalah seorang mufti. Nah, kadang-kadang mujtahid juga mengeluarkan pendapat-pendapat yang tidak ada pada Al-Qur'an misalnya tentang sapi itu wajib zakat atau tidak. Iya, ya kan beras itu bagaimana? Nah, itu itu adalah hmm, hmm. fatwanya yang tidak keluar dari hukum syariah. Hmm. Jadi hukum syariah yang tadi saya sebutkan adalah lima. Ya. Maka mujtahid itu mengambil dari Al-Quran, mengambil dari sunnah Rasulullah, mengambil pendapat-pendapat para ulama, ijma ulama, hmm. menentukan satu fatwa, itu dinamakan fatwa hukum syariah. Hmm. Jadi fatwa itu menentukan hukum. Iya. Nah, seperti -hmm. itu. Iya. Kalaupun kita melaksanakannya ataupun tidak, apakah berdosa Ustaz? Kalau seandainya seorang mufti itu sudah menyatakan A adalah hukumnya haram. Hmm. Kita sebagai seorang muslim karena kita tidak punya ilmu apapun kita sami'na wa mm Hmm. Karena fatwa itu tidak mungkin dikeluarkan dengan main-main. Hmm. Karena fatwa itu tidak mungkin dikeluarkan dengan uh, secara tidak bersama-sama. yeah, Nah, oleh karena itu setiap fatwa yang dikeluarkan itu bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala mm. dan juga jangan suka mhm. melecehkan fatwa mhm. karena kita ini bukan mujtahid. Iya. Orang yang mengeluarkan fatwa itu dia sudah mempunyai lapisan-lapisan dalam berpendapat. Dia tidak mungkin apalagi majelis uh, eh, ulama misalnya, dia majelis ulama, ijma ulama. Mhm. Memang dia memutuskan itu dengan sidang, dengan berbagai macam perdebatan, iya. baru keluar fatwa kita ini siapa? Mm-hmm. Hormati mereka yang ulama-ulama yang besar itu. Mm-hmm. Dan, dan juga jangan membuat sensasi fatwa. Nah ini kan kadang-kadang mm. wassalamualaikum kan begitu. Mm-hmm. Nah tetapi kita apapun yang difatwakan oleh para ulama-ulama, orang-orang mujtahid, mm. kita sami'na wa ata'na. Karena apa? Dia mengeluarkan fatwa itu bukan dengan sembarangan. Iya, dan pasti untuk kepentingan umat ya Ustaz. Ya. Iya, ya? tidak mungkin fatwa itu untuk pribadi iya. naudzubillah iya. min dzalik. Iya. Seperti itu nah, ya. Yang yang istilahnya yang boleh saja mengeluarkan fatwa itu ulama-ulama dalam arti kata yang memang tadi istimah itu ya untuk berebut nah, itu. siapa yang berhak mm -hmm. memberikan fatwa? Mm -hmm. Seseorang itu tidak mungkin dapat memberikan fatwa kalau dia tidak menguasai tafsir Al-Qur'an, mm -hmm. tidak menguasai ulumut tafsir. -hmm. Dia harus menguasai balaghah, dia harus mm-hmm. menguasai mantik, dia harus menguasai ulumut tafsir, -hmm. dia harus menguasai nama namanya uh, apa namanya al-fiqhul muqarin, fiji yang muqarin yang perbedaan perbedaan Dia harus mengusir usulul fiji iya, itu yang terpenting. Yeah. Iya, Jadi nggak mungkin fatwa itu eh, gampang aja bikin harap nggak bisa iya, seperti yeah. itu. Itu harus melalui ijtihad yang sangat luar biasa. Betul, betul, baik. Nah, kalaupun uh, eh, Ustaz misalnya kita melaksanakannya gitu pun ataupun misalnya kita tidak melaksanakannya gitu kan hmm. ada orang gini, ya itu kan kadang fatwa itu dikeluarkan dalam arti kata uh, tidak menjadi tidak adil gitu uh, dalam arti kata misalnya ada fatwa misalnya ada uh, ojek nggak boleh karena haram gitu nah kalau misalnya memang salah satunya dia mencari nafkah untuk uh, dia memang cari nafkahnya menjadi tukang ojek gitu kan ada yang salah penafsiran seperti ya karena emang dia nggak pernah naik ojek ya seperti seperti itu baik mhm. kita tidak bisa menjadikan satu antara si mufti ini mhm. dengan maslahah duniawiyah. Hmm. Mufti mengeluarkan satu permasalahan yang bersangkutan dengan hukum halal dan haram. Hmm. hmm, hmm. Ya kan? Makan kepiting menurut Imam Syafi'i iya. haram. Ya. Terserah mau makan tidak makan terserah. ya kan? naik ojek hukumnya haram misal. Hmm, Iya kan misal. Naik ojek itu laki perempuan main pelukan misalnya. Iya, iya. Ya kalau ditanya fatwanya ya jelas aja dia bukan muhrimnya. Hmm, hmm, hmm, mau nggak begitu? Coba ibu-ibu suaminya tukang ojek terus yang cantik <laughs> pegang. Ayo mau marah nggak? Marah, ngomong-ngomong begitu pasti. <laughs> iya deh. Allah subhanahu itu maaf ya maaf. Ini hukum, ini hukum hukum itu harus diterapkan agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah ini punya dunia, Bu. Allah punya hukum. Iya. Mau laksanakan silakan, tidak laksanakan ya tahu sendiri kan begitu. Iya. Jangan melihat dari dunia, dunia punya siapa? Punya iya. Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu berjalan di jalan Allah, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya dunia dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rizki dari sesuatu yang tidak dia duga sebelumnya. Ini janji Allah. Bukan janji pilkada, ini janji Allah Subhanahu wa taala. <laughs> Baik Ustaz, nanti kita akan lanjutkan segmen kedua yaitu saya akan kasih kesempatan sama ibu-ibu yang ingin bertanya lebih lanjut tentang fatwa ini karena itu pemirsa jangan kemana mana Titian Kolbu akan kembali selayang satu ini. Insyaallah. lagi di Titian Kolbu, pemirsa dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami Tema pagi ini adalah pro dan kontra tentang fatwa Nah kalau berbicara mengenai fatwa, pastinya di zaman Rasulullah pun ada ya Ustadz ya? Iya betul, hmm. Rasulullah saw memiliki otoritas hmm. yang mentafsirkan Al-Quran dan gerak-gerik Rasulullah, perkataan Rasulullah, pengakuan Rasulullah, diamnya Rasulullah itu adalah as-sunnah. Hukum Islam itu ada dua sumbernya yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika Muaz bin Jabal diperintahkan untuk pergi dari luar Madinah, maka Rasul bertanya, "Ya Muaz, bagaimana kau menghukum ya Muaz?" "Ya Rasulullah, Aku akan menghukum dengan kitab Allah, dengan kitab Allah. Mm. Kalau kau tidak temukan ya Muaz, kalau tidak aku temukan ya Rasulullah, aku akan menghukum dengan sunnahmu. Mm-hmm. Kalau kau tidak menghukum ya, eh, bagaimana? dengan analogi. Mm -hmm. Seperti analogi itu onta nggak ada, onta sama sapi hampir sama, yeah. beras sama korma hampir sama seperti itu. Nah seperti itulah Rasul mengajarkan para sahabatnya untuk mencari satu hukum, maksudnya menetapkan sebuah hukum yang tidak keluar dari Al-Quran, Sunnah Rasul, dan sekarang ini ada ijma. Ijma itu adalah konferensi para ulama menetapkan sebuah hukum. Misalnya konferensi OKI menetapkan hukum yang ada yang baru sekarang mm -hmm. tentang transplantasi ginjal yeah, atau iya, hati, yeah, yeah. ya kan? Kemudian lagi tentang operasi bibir sumbing bagaimana, transfusi darah bagaimana. Mm -hmm. Nah, itu semuanya di ijma ulama seperti itu. Nah, kemudian lagi yang terakhir adalah kias analogi atau al-akal dengan akal Allah bedakan kita dengan hewan. Kata Al-Qur'an itu adalah eh, Al-Quran dan agama Islam ini adalah agama yang rasional seperti itu. Iya, baik. Ya langsung saja, ada yang mau bertanya? Dari mana? Celeduk. Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Maimunah dari Majelis Taklim Nurul Hikmah Ciledug, Tangerang. Pak Ustadz, ya, saya mau bertanya. Mm -mm. Apa yang bisa membatalkan patwa-patwa yang dikeluarkan. Itu Pak Ustaz, pertanyaan Baik. saya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, Ibu nanyanya ngerayu banget Bu <laughs> Ya, baik. Uh, bagaimana satu fatwa itu bisa dibatalkan dengan fatwa yang baru? Memang terjadi banyak sekali dengan para uh, para ulama-ulama. Karena apa? karena misalnya salah satu misalnya dahulu ada fatwa yang mengharamkan tentang kepiting misalnya iya. nah sekarang setelah diteliti bahwa kepiting itu bukan hidup di dua muara kepiting itu hidupnya hanya satu muara nah kalau Imam Syafi'i mengatakan itu adalah hidupnya dua muara Nah, ternyata sekarang ini menurut MUI itu kepiting kalau lebih dari tiga hari mati di daratan, hmm, tidak kuat, maka dia tidak akan dinamakan dua muara. Hmm. Maka MUI berdasarkan dengan kehidupan kepiting yang seperti itu mengeluarkan fatwa bahwa tidak hal, haram, untuk kepiting, seperti itu. Nah, tetapi ulama-ulama yang lain memang tetap hmm. berpegang teguh dengan eh, pendapatnya Imam Asyafi'i itu boleh-boleh saja seperti itu. Mhm. Nah, atau ada hadis yang baru ditemukan misalnya tentang mhm. sesuatu bisa berganti itu fatwa. Mhm. Ya kan? Jadi fatwa itu akan berkembang. Iya. Satu contoh misalnya, satu contoh ibu-ibu. Waktu perjalanan haji itu melempar jumrah itu sebelum zuhur tidak sah. Tetapi karena kerumunan manusia yang begitu ya. jutaan manusia, kalau melemparnya ba'da zuhur sampai itu insya Allah bukan kita ngelempar, kita dilempar setan akhirnya. Karena jutaan manusia. Iya, iya. Nah, sekarang ini 24 jam. Nah, situasi dan kondisi membolehkan memberikan fatwa untuk melempar di pagi hari. Seperti itu. Nah, jadi yang tidak berubah hukumnya adalah Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu kat'i. Ada ayat yang kat'i, ada nas yang kat'i. Itu tidak bisa dirubah. Iya, iya. Salat maghrib tiga rokaat, <laughs> salat isya empat rokaat. Iya. Walaupun capek tetap empat seperti itu. Nah, salat subuh dua rokaat walaupun seger nggak boleh sepuluh rokaat. <laughs> Bukan senam pagi bu, Puasa nah, Ramadan cuma 10 hari. Iya, cuma Ramadan satu bulan begitu, nggak boleh 10 kan begitu. Nah, kalau agama itu menurut kita Bu, enaknya sholat subuh itu 20 rakaat sekalian senam. <laughs> Tapi itu bukan tujuannya. Iya. Tujuannya kepatuhan kepada Allah. Ibadah itu sami'na wa ata'na. Itu ibadah. Ya kan bangun jam setengah lima. Ya Allah, ya dua rakaat aja Allah minta. Itu pun dua rakaat sudah wabillahi taufiq wa hidayah. <laughs> Dua rakaat iya. sampai bingung nih mana ngantuk nah, mana tolak. Kembali <laughs> lagi bahwa ter bisa terjadi fatwa yang sekarang mungkin akan terbatalkan untuk lima tahun, sepuluh tahun yang akan datang mm dengan nas-nas yang ditemukan dengan mm keadaan dan mm situasi iya, kondisi. Iya, iya, baik. bagaimana sih ulama itu bisa menilai bahwa memang ini harus dipatuakan haram dan halal? Apakah dari pengaduan-pengaduan masyarakat gitu? Misalnya kita melakukan sesuatu yang istilahnya tidak baik untuk diri kita dan masalah untuk orang banyak. Permasalahan masyarakat itu, mm masyarakat itu kalau melihat apalagi di di di blow up mm -mm. rokok haram. Mm -mm. Dia tidak melihat wuh ibu buih seperti itu. Jadi mm -mm. semuanya baca dulu semuanya itu. Mm -mm. Ya kan? Misalnya satu fatwa mengharamkan langsung -mm. Lihat dulu kronologinya apa, manfaat dan iya. mudaratnya yeah. apa. Hmm. Ini ulama, maaf-maaf, ulama itu tanggung jawabnya kepada Allah, Allah Subhanahu iya. wa taala. Betul. Mm -hmm. Ya kan jangan sembarangan mencela-mencela fatwa-fatwa nanti dia kena sendiri. Mm -hmm. Karena apa? Fa ulama itu sami'na wa ata'na. Mm -hmm. Dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya inginkan redhonya Allah subhanahu wa ta'ala mm-hmm. Kecuali na'udzubillah ulama-ulama yang bisa dibayar Na'udzubillah min dalik ya, ya. Tetapi kita lihat sekarang fatwa-fatwa yang dikeluarkan di Mui Itu sangat luar biasa Bukan sembarangan mengharamkan atau menghalalkan sesuatu mm-hmm. Tetapi permasalahannya masyarakat ini loh Lihat dulu itu fatwa fatwanya Baca dengan yang sebaik-baiknya mm-hmm. Seperti itu Baca dengan sebaik-baiknya Oh maksudnya begini iya, diharamkan itu. Iya, baik. Dan mungkin juga misal satu Jadi ulama marah <laughs> satu ulama mengeluarkan uh, fatwa gitu ya. Mungkin hanya sekilas uh, eh, Ustaz beritanya bahwa oh ini haram-haram. Nah, itu tadi pengennya kan kita sebagai umat gitu pengen tahu ini kenapa sih bisa sampai haram kalaupun misalnya uh, kita tidak uh, melakukannya atau melakukannya baik atau tidak gitu. Cuma hanya sekilas aja beritanya kali Ustaz. Yang mungkin harus dijabarin itu, kali Ustaz maka ya. itu kita sebagai masyarakat kan udah ada internet katanya buka iya. fatwa MU UI kan hmm. begitu. Hmm. Lihat, nah begitu pula jangan didiskriminasi ini fatwa-fatwa. Hmm. Ya kan kalau urusan maaf-maaf, kalau urusan artis bercerai panjang <laughs> lebar begitu. Tapi kalau urusan ulama mengharamkan rokok misalnya, ulama mengharamkan rokok udah, gitu selesai gitu begitu aja. Iya. Lihat dulu dari segi kesehatan juga udah nggak bagus iya. seperti itu. <laughs> Iya. Ya kan dilihat semuanya jangan tuntas baru komentar ini enggak baru <laughs> dosa nggak boleh iya deh. Nah, Ustaz kalau misalnya uh, apakah di satu tempat atau satu daerah, kalau misalnya saya waktu itu pernah baca di uh, Malaysia pun juga fatwanya berlainan dengan di Indonesia ya Ustadz ya. Iya. Mungkin terkondisikan memang berbeda-beda gitu. Satu contoh menentukan misalnya, mm -mm. menentukan kapan lebaran. Mm -mm. Itu kan fatwa. Iya. Yang yang satu dengan ru'ya, yang satu dengan hisap Hisab kan begitu. Mungkin di Indonesia belum melihat, mungkin di Malaysia juga udah melihat. Mm -mm. Kan bisa terjadi seperti itu. Iya. Ya kan jadi hormatilah para ulama. Ulama tidak mungkin mengeluarkan kata-kata fatwa itu kecuali dia bermusyawarah dulu dengan orang-orang yang sangat luar biasa mereka duduk karena mereka takut kepada Allah. Innama Yahsha Allah min ibadihil ulama Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah ulama Banyak ulama-ulama kita yang takut kepada Allah hmm. Subhanahu wa ta'ala Begitu Berarti ulama-ulama tuh harus mempunyai jiwa dan hati yang besar ya Ustadz dalam arti kata melihat perbedaan gini ya, ya. Yang nah, tadinya mungkin umat merasa oh kok ini begini ini Nah untuk misalnya kita ketemu satu titik nih Ustadz supaya umat juga tidak bingung Bagaimana sih untuk bisa fatwa itu memang harus terus dijalankan secara Baik, begini begini, kita harus menghormati pendapat para ulama. Satu ulama, Allahu Akbar, salatnya seperti ini. Ini ada. Memang ada yang seperti ini pendapat dari para ulama. Allahu Akbar seperti ini. Ada juga hadis yang seperti ini. Mereka para mujtahid mengeluarkan. Ada lagi Allahu Akbar seperti ini. Ada juga Allahu Akbar yang lepas tangan. Banyak juga. Ada lagi yang Allahu Akbar kan seperti itu. <laughs> Nah, ini saya belum ketemukan hadisnya. Ini mungkin Betawi mungkin ini. Ada yang gini-gini. Ya kan? Nah, marilah kita menghormati para ulama Hmm. Ya kan ada yang nunjuk asyhadu an ilaha <laughs> illallah kan gitu. Asyhadu an ilaha. <laughs> Ya, asal jangan asyhadu an la ilaha. <laughs> Nah, ada. Nah, jadi saya inginkan belajar hidup ini untuk menghargai pendapat orang lain. Iya. Hmm. Coba kalau Anda di Mekah, hmm. yang sebelah Anda Allahu Akbar, Anda Allahu Akbar. <laughs> Nggak mungkin, nggak bisa. Belajar menghargai pendapat orang lain. lain. Kalau Anda mengatakan fatwanya dari ulama ini mengatakan ini, ulama ini fatwanya, ya udah. Ya kan, kita hormati. Hmm. Punya kedua-duanya, Alhamdulillah hmm. berarti beragam ada sesuatu yang sangat luar biasa hmm, ya kan yang satu Eh, boleh tahlil misalnya, ya, yang ya. satu tidak boleh tahlil, ya udah jangan ribut. Yang tahlil tahlil, yang nggak tahlil bawa berkatnya. <laughs> Repot begitu aja. Iya. Ya. <laughs> Karena bagaimanapun ya. juga Islam itu satu tujuannya rahmatan lil alamin ya. Iya. Ya. Nah juga memberikan fatwa bukan yang remeh-remeh, fatwa hmm. yang benar-benar iya. korupsi, hukuman gantung. Ah itu cocok tuh betul ya kan? <laughs> iya. Iya. Iya. Nah berarti kalau misalnya kita melihat lagi lebih dalam gitu tentang Islam itu banyak sekali pemahaman-pemahaman berbeda ya Ustadz ya gitu. Nah bagaimana sih kita sebagai umat yang ingin bersatu dengan satu pemahaman gitu dan insya Allah kita bisa mengerjakan mengerjakannya tanpa harus kita berpikir bener apa enggak, bener apa enggak. Oh kok ini kok ini jadi gini. Karena suka punya pengalaman gitu ya Bu ya. Karena suka boleh nggak gini? Kunut ini kunut, ini enggak, ini sebelas, ini dua iya, tiga. Iya, Aduh Ustaz so. pada ribut juga Ustaz. Para ulama itu mempunyai nas-nas, mempunyai argumentasi masing-masing hmm. melalui ijtihad mereka yang hebat-hebat. Hmm. Kita kan cuma baca buku doang. Hmm. Udah gitu pinter nyelak lagi. <laughs> ya kalau udah nggak baca buku, janganlah, <laughs> iya. Nah, jadi ulama-ulama Al-Imam Syafi'i, Imam Malik, Al-Imam Ja'far, Imam Hanafi, Imam Zaid, oh, banyak imam-imam luar biasa. Mazhab Islam ini banyak iya. luar biasa. Iya. Saya waktu belajar di Al-Azhar Syarif kasihkan ini mazhab ini, mazhab ini, mazhab ini. Yang benar semuanya benar. Yang enggak benar apa? Yang nggak bener ya nggak sholat. <laughs> iya. Ya kan mau sholat terawihnya delapan silahkan. <laughs> Ibu-ibu mau 20 alhamdulillah. Yang mau 36 silahkan. <laughs> Yang mau 100 rokaat sholat malamnya silahkan. Bawa balsem lebihnya. iya. Jadi jangan ribut urusan-urusan ke kecil. Urusan besar itu yang harus diributkan. Iya. Mari kita memandang Islam ini satu kesatuan. Iya, iya. Ya kan itu yang terpenting. Ya bukan ribut urusan nunjuk ribut, hmm. urusan tahlil matahari rujuk itu <laughs> kecil. Ya. Baik, ya. tadi kita akan lanjutkan dengan pertanyaan saya kasih kesempatan sama ibu-ibu ya mau bertanya lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, Titi Angkol dua akan kembali setelah yang satu ini. Insya Allah. bila tadi Ustadz Osman sudah memaparkan begitu jelas mengenai istimewa eh, istima atau kebersamaan ulama-ulama untuk menentukan fatwa itu haram atau uh, tidak. Nah Ustadz bagaimana, bisa nggak sih eh, ulama-ulama uh, ulama -ulama itu menyatu dengan umatnya untuk bisa merangkum satu fatwa ini haram atau tidak? Karena kan kalau kita lihat bahwa yang kumpul itu hanya ulama-ulama kan pemikiran-pemikiran beliau seorang ulama, tapi kita masyarakat sendiri tidak dilibatkan gitu. Masyarakat tidak bisa dilibatkan dalam sebuah hukum karena masyarakat tidak ya. kenal ya? tentang ulumul Quran, hmm. mustalahatil hadis. Akhirnya dia ikut rapat juga bingung, kan hmm. kan begitu. Hmm. Ini kan permasalahan yang berhubungan dengan fikih pemahaman hmm. begitu. Hmm. Nah, fikih itu sangat luas sekali. Apabila terjadi sesuatu fatwa, hmm. maka ulama-ulama apabila sesuatu ada permasalahan, hmm. ulama-ulama hmm. mencarikan keluarnya. Ini hukum halal atau haram. Hmm. Kalau halal apa keter keterangannya, hmm. kalau ini hal ah, haram apa keterangannya seperti hmm, itu. Hmm, jadi ketika sudah jadi dilempar kepada masyarakat dan pemerintah seharusnya mendukung seperti itu. Ya kan? Kalau nah, ini kita lihat pemerintah sepertinya dalam arti kata memang mendukung, tapi ada beberapa fatwa fatwa yang memang harus dikaji lagi gitu Ustaz ya fatwa itu kan uh, lihat situasi dan kondisi pada satu tempat -hmm. begitu dan kadang-kadang hari ini berlaku mungkin satu minggu lagi akan -hmm. satu perubahan kan ya. seperti itu saya katakan tadi seperti misalnya Dahulu tidak dibenarkan untuk melempar jumroh itu mhm. waktu pagi hari. Ya. Kalau sekarang sudah 4 juta manusia, mhm. bagaimana orang bisa tidak melempar di waktu pagi hari? Akhirnya kita yang dilempar setan. <laughs> ya kan? Sama situasi dan hmm, kondisi. kondisi. Iya, sama juga dengan yang baru kemarin ya Bu ya orang naik haji dengan suntikan uh, apa? Mengingitis. Iya, mengingitis Itu ada iya. yang bilang haram, ada yang bilang Baik. tidak. Ulama ulama mm. ditanya apa itu zat mengingitis mm. nah Depkes mengatakan zat mengingitis itu adalah campuran babi ya ulama mengatakan itu haram jelas nah bagaimana dengan nah sekarang seharusnya Departemen Kesehatan e, Majelis Ulama MUI termasuk fatwa Saudi Arabia, yeah. Depkes Saudi yang bertanggung jawab tentang umat ini nanti di hadapan Allah. Mm. Iya mereka yang bertanggung jawab. Ulama sudah mengatakan ini haram hmm. kan begitu. Mm -hmm. Tetapi memang ada sekarang nggak ada lagi katanya tidak ada lagi selain ini obatnya. Yeah. Nah itu namanya ada darurah ad-darurah tubihul mahdurat. Yang darurat itu membolehkan yang dilarang seperti itu. Misalnya daging babi, famani turra ghaira baghin fala itma Itu ayat Al-Qur'an. Apabila memang tidak ada makanan lagi kecuali daging babi, Ya maka makanlah untuk kita melanjutkan perjalanan itu. -hmm. Bukan berarti ya nggak usah dah, mati aja. Nggak bisa. Iya. Seperti itu ini Islam agama rasional. Hmm. Kelangsungan hidup itu dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu pula seharusnya Saudi Arabia, Majelis Ulama Saudi Arabia, Majelis Ulama kita Depkes memikirkan setiap tahun, tahun 4 juta manusia bagaimana mengingitis itu harus Malaysia katanya udah membuatnya. Mm-hmm. Nah seperti itu harus didukung. Misalnya Iran membuatnya. Ini harus didukung karena apa? Mm-hmm. Karena ini bersangkutan dengan zat yang haram masuk ke tubuh kita. Iya betul. Nah untuk bilang dalik. Pagi kita ke sana ibadah ya nah, Ustaz nah, ya di dalam. Majelis ulama meminta fatwa ke sana. Saudi Arabia tidak memberikan fatwa. Hmm. Nah, maka mereka yang tanggung nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika sampai di, di, di airport kita dilihat ada nggak suntikan mangenis. Kalau nggak ada kita disuruh pulang. Iya ya. Gara-gara suntikan kita disuruh pulang. Karena apa? Takut mudarat yang lebih besar. Iya. Nah jadi mari kita berembuk bersama-sama. Ini kan umat Islam bukan sekali eh, bukan sekali 100 tahun sekali haji setiap hmm. tahun. Hmm, hmm. Nah, bagaimana jalan keluarnya? Cari obat mengingitis Masa iya mengingitis saja nggak bisa? Hmm. Kan hmm. seperti itu. Banyak ulama-ulama, dokter-dokter kita yang hebat. Nah, ini semuanya mau kalau untuk memikirkan rakyat. Ini umumnya memikirkan itu mulu sih susah. <laughs> Apa? Al-fulus. <laughs> Al-fulus yuhyin nufus. Bidunul fulus manfus. <laughs> ya, mampusnya ke situ. lah ya. Ibu ketawa. Baik, kalau tadi dari celeduk untuk mau nanya, sekarang dari Cibinong mau nanya nggak nih? Ya, silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz saya mau nanya, saya setuju dengan MUI e mengeluarkan fatwa tentang foto wedding Tapi bagaimana nasib para fotografer selanjutnya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa, Bu? Ibu Yuni. Ibu Yuni. Suaminya fotografer, Bu. <laughs> iya, baik. Baik, Ibu MUI ditanya bagaimana foto sebelum kawin berdua-duaan dengan buka aurat. MUI bilang ini haram, memang haram. Mm -mm. Ya kan ditanya, harus mereka memberikan, ini haram. Buka aurat, peluk-pelukan, gendong-gendongan, <laughs> ya kan ya haram seperti itu kalau udah banyak yang ngelakuin ya yang ngelakuin tetap haram jadi bukan bagaimana nasibnya apa namanya fotografer ya. banyak dia bisa Ya Allah fotografer bu bisa kucing aja difoto jadi duit. <laughs> kucing difoto. Iya. Jadi itu masalah rezeki itu Allah yang memberikan bu. Iya. Iya ya kan jangan ini masalah itu urusan kecil sangat kecil. Iya. Saya katakan Bu, ini dunia milik Allah kita hanya sekedar hak guna pakai dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kalau kita jalan di jalan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar. Dalam sebuah hadis kunci Allah mengatakan, "Hambaku, jika engkau betul-betul takut kepadaku, akan kuciptakan seluruh makhluk ini takut kepadamu." Subhanallah. Tapi jika engkau tidak takut kepadaku, akan kuciptakan kehidupanmu menakuti engkau. Itu yang naudzubillah min min dalik. Nah, oleh karena itu jangan kecil hati, Bu, mm -hmm. untuk pindah dari maksiat menjadi to'at dari kufur menjadi syukur kepada Allah. Mm -hmm. Allah yang jamin ini hidup. Iya. Ya. Iya. Baik. bisa saja kok. Fotografer kasih tahu. Iya, bisa aja Bu. Saya juga <laughs> waktu itu pengalaman nih Ustaz saya pre-wedding setelah saya nikah gitu. Jadi nikah pas dulu. Iya, jadi pas uh, resepsinya oh, baru. <laughs> iya benar. jadi pas resepsinya baru dia tuh mau bagaimana mau guling-guling. <laughs> iya. Baik, nah Ustaz kalau misalnya kita tahu nih bahwa ini haram, tapi kita melakukannya dari dulu kan kita kan kita nggak tahu nih ya, misalnya ya, kita tanggung ini kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu kan haram uh, perbuatan dosa itu ada tiga. hmm. Pertama ada dosa hak Allah, hmm. syirik kepada Allah. hmm. Itu no way. hmm. Ya kan syirik kepada Allah. Ya kan itu dosa besar. hmm. Yang Allah tidak akan lagi uh, apa namanya mem meng meng, apa mengampuni kita -hmm. karena kita telah menduakan dia. -hmm. Ya kan menduakan itu banyak sekali sekarang dengan dukun-dukun, ya. dengan ramalan-ramalan. Ya kan hati-hati itu, hati-hati. Yang kedua, dosa terhadap manusia. Mm. Mengambil hak orang itu lebih bahaya. Mm. Ambil dompet suami. ya, no, <laughs> oh, itu hati-hati. Gak ya kan? boleh. boleh, Bu. Kesian suami teraniaya, Bu. nah, yang ketiga, mm. itu tidak bisa minta maaf aja keluarin lagi bu Itu <laughs> anak ambil 200 kasih lagi 200 nah yang ketiga dosa pribadi kita dengan Allah termasuk tadi foto-foto itu dosa kita terhadap Allah. Fatubu ilallah taubatan nasuha. Allah mengatakan tau Taubatlah. Hmm. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Allah akan memperbaiki kehidupan kita kalau kita kembali ke jalan Allah, Allah. Subhanahu wa taala. Ya. Baik Ustaz, Alhamdulillah kita sudah memasuki segmen ketiga Tapi pasti ibunya sudah mengerti, ibu sudah mengerti ya dengan jawaban dari Ustaz tadi Pemirsa jangan kemana-mana, Titian Kolbu akan kembali setelah yang satu ini dengan kesimpulan Kesimpulan apa yang diberikan oleh Ustaz Osman Tetap bersama kami di Titian Kolbu Insya kasih pemirsa yang masih saya bersama kami di Titian Kolombo dan kita masih membahas tentang pro kontra mengenai fatwa. Berbicara dengan pro kontra pun kita juga sebagai umat kadang suka kalau melihat tayangan gitu TV ataupun kita baca koran juga kadang suka kok begini sih jadinya kok begini sih ini mana harus kita ikuti. Nah untuk kita sebagai umat untuk menyikapi supaya kita pun memang insya Allah bisa menjalankan dengan benar Ustadz menyikapi perbedaan pro kontra ini. Dari zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau terjadi sesuatu maka mereka bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada mereka bertanya kepada sahabat-sahabat dan sahabat satu dengan yang lainnya pun sudah berbeda karena mereka mendapatkan hadis-hadis dan uh, apa perilaku Rasulullah yang pada saat itu yang mereka temukan Nah apalagi dari ulama-ulama misalnya Ja'fariyah, Hanafiyah, Maliki, Asyafi'i, Al-Hambali Itu satu dengan yang lainnya berbeda Tapi tidak saling mencela iya, iya. Satu dengan yang saling menghormati Ya kan? Imam Abu Hanifah pernah belajar dengan Imam Ja'far Imam Maliki pernah belajar dengan Abu Hanifah Imam Syafi'i pernah belajar dengan Imam Malik, Imam Ahmad bin Ambal pernah belajar dengan Imam Syafi'i. Itu guru-guru-guru-gurunya semua seperti itu. Tapi nggak ada yang ribut. Padahal muridnya saja bertolak belakang dengan pendapat gurunya. Tapi saling menghargai. Begini Bu, umumnya yang ribut itu yang baru belajar silat. <laughs> Punya ribut aja. Tapi kalau gurunya nggak mau bu berantem capek, hmm. ya kan? Hmm. Nah oleh karena itu mari kita menghargai. Misalnya ada dari ormas ini memberikan fatwa ini, dari ormas ini memberikan fatwa ini, dua-duanya benar bu, iya. dua-duanya benar. Masa orang semuanya mau disuruh sholat kayak gini semua, biarin aja dia mau sholat seperti ini, <laughs> asal jangan Allah Akbar begini. ya kan seperti itu. Nah, biarlah bu, hmm. kalau satu halaman rumah ibu bunga itu ada kuning, ada hijau, putih. ada ungu, hmm. ada putih, ada biru. Cantik nggak Bu? Cantik. Jadi, kalau satu warna bosan Bu. <laughs> ya kan begitu. Nah, biarlah ber, ada kombinasi, ada fatwa yang seperti ini dari ormas ini, fatwa ini. Nah, seharusnya pemerintah mengelola semuanya di Majelis Ulama Indonesia ada perwakilan-perwakilan mereka untuk menyuarakan. Jadi kita nggak bingung. Mestinya seperti itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala membuka mata hati kita. Iya. Insya Allah para ulama-ulamanya bisa ber bersatu. Nah, tetapi jika tidak dapat bersatu juga dalam fatwa, hormatilah fatwa mereka. Jangan saling mencelak-celak. Kita ini siapa mencelak-mencelak? Iya, iya. Ya kan? Iya. Baca buku aja satu bulan habis. <laughs> ya. Iya. Baik. Nah, untuk kita bisa melihat perbedaan itu sebagai suatu rahmat gitu. Ustaz, kita berarti harus uh, menjadi yang pintar gitu ya untuk bisa membaca situasi ini gitu. Ada nggak sih uh, Ustaz tips atau triksnya supaya kita bisa menjadi muslim atau muslimah yang pintar untuk kita bisa melihat perbedaan yang ada? Rasul sallallahu alaihi alaihi wasallam ketika ditanya tentang berhaji. Ya Rasulullah, aku nanti dari Arafah, dari Arafah itu aku nggak bisa, aku ke Musdalifah, dari Musdalifah aku nggak lempar dulu, aku mau ke sana, if al maharaj. Sampai beberapa kali Rasulullah mengulangi seperti itu, karena Rasulullah panjang nanti itu akan terjadi seperti itu. Hmm. Ya kan Nabi itu sangat luas sekali, if al maharaj silahkan. Hmm. Ya kan, Anda bayangkan 4 juta manusia dari Muzdalifah, eh dari Arafah ke Muzdalifah, 4 juta juga harus melempar juga batu terbit. Mati semua. Iya. Ini Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-Islam dinul akal. Islam itu agama rasional. Iya. Maka itu mau tidak mau atau makalah atau hadis sangat tersohor di kalangan ulama ikhtilafu ummati rahmatun. Perbedaan pandangan hmm. pada ulama pendapat itu adalah rahmat. Hmm. Seperti itu. Hmm. Kalau orang harus juga yang ini yang paling benar, iya. yang lain iya. salah. Ah, ini perlu diobatin. <laughs> ya, perlu di oh, diobatin. Dia harus juga yang seperti ini, yang lain baik. Ah, sakit jiwa. Hmm. Ya kan karena apa? Karena Islam ini nilainya 10 bukan 5 tambah 5 aja 10 tapi 1 tambah 9 10 6 tambah 4 10 7 tambah 3 10 dan seterusnya iya. jelas mm -mm. ya kan mesti harus begitu nggak bisa iya. ini agama yang sangat luar biasa Maaf ibu, hmm. dengan agama yang lain aja lakum dinukum waliyadin. Dengan agama yang lain saja agamamu benar untukmu, agamaku benar untukku. Masa kita sesama satu Al-Qur'an, satu sunnahnya, satu kiblatnya, satu nabinya, Tuhannya satu. Masa kita mesti cakap-cakaran? Iya, benar. Ih, sebel. <laughs> Baik. ya peran pemerintah Ustaz tadi sudah disinggung sedikit ya. Terus bagaimana sih supaya misalnya uh, ya itu tadi bisa menyatu dan peran pemerintah pun ikut serta dan kita sebagai rakyatnya merasa oh ya udah ini mah harus kita ikuti karena pemerintah pun mendukung. Iya, pemerintah juga harus juga memberikan keluasan kepada MUI yang mereka itu Masya Allah luar biasa ke pelosok-pelosok. Saya tahu sangat luar biasa MUI itu. Mhm. Kita kita nggak bisa mencela mereka itu sudah berbuat Insya Allah. Yang yang celoteh-celoteh coba masuk ke sana lihat mereka cara kerja mereka itu bukan gampang-gampang, bukan duduk-duduk datang minum kopi, mhm. ya eh, eh apa D3 datang duit apa namanya itu seperti bukan mereka itu berbuat luar biasa mudah-mudahan kata Allah amsalakum mudah-mudahan Allah memperbanyak eh, seperti mereka yang betul-betul berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala wa qul ya'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun berbuatlah mudah-mudahan Allah rasul dan orang-orang mukmin menyaksikan perbuatan mereka. Masya Allah. Ya mudah-mudahan Allah memperbanyak ulama-ulama yang mukhlisin, Amin. yang betul-betul dan ulama-ulama yang betul-betul memikirkan umat ini untuk persatuan umat ini. Iya. Begitu pula pemerintahnya harus betul-betul juga eh, memberikan peluang setiap ada fatwa mestinya ada televisi yang yang membeberkan iya. jangan ya. sampai di blow up mm-hmm. potong aja ini haram. target kita iya, kan betul, seperti itu. Nah, benar juga seperti itu. Iya, ya. baik. Seperti mungkin kecayaan kolbu ini yang kita bisa uh, membuat kita semakin terbuka ya tentang fatwa itu seperti apa. Dan insya Allah fatwa yang diberikan ulama-ulama kita bermanfaat untuk umatnya. Dan insya Allah kita bisa melaksanakannya baik. Ustaz, terima kasih banyak ya Sama-sama. waktu, ilmu, kesempatannya. Salam Amin. untuk keluarga. Ibu-ibu, terima kasih ya Bu ya. Sampai ketemu lagi. Insya Allah kita yeah. Iya. uh, besok kita bisa ketemu lagi. Sehat terus. Ibu, terima kasih banyak loh sudah bergabung, sudah bersilaturahim bersama kami di sini. ya <laughs> iya, baik, pemirsa terima kasih banyak atas kebersamaan Anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian kolbus cover sense dengan Jumat jam setengah empat pagi hanya di TV One. Sebelum berpisah, menunaikan atau menuntut ilmu adalah suatu kewajiban, tapi alangkah lebih baik jika kita mengamalkannya. Pikiran ini pamit undur diri. Mohon maaf dengan segala kekurangan dan salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.